pertemuan yang terlalu kita telah membahas ya pembahasan bab yang kedua bab dukhul fil Islam. Ya, bab tentang masuknya ke dalam Islam ya. Disebutkan dalam bab ini bahwasanya Syekh ya, Syekhul Islam Al-Allamah ya, Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya, bahwasanya beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin ya barang siapa yang dia mencari selain Islam ya suatu agama ya. maksudnya mencari agama selain agama Islam falan yuqbala min ya maka ya tidak akan diterima darinya ya. tidak akan terima agama tersebut wa fil akhirati minal khasirin dan dia nanti di akhirat kelak ya, akan menjadi orang-orang ya, yang merugi. Nah di sini diambil faedah bahwasanya ya, orang-orang ya, yang mereka mengatakan ya, bahwasanya sesungguhnya kami ini juga dalam agama ya, kami ini juga agama ya, kami ini juga beragama dari kalangan Yahudi dan Nasara ya bahwasanya mereka ya ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada mereka untuk masuk ke dalam Islam mereka pun enggan untuk masuk ke dalam Islam ya dan menyangka ya bahwasanya mereka itu juga termasuk ya bagian dari agama maksudnya apa agama yang nantinya ya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal ya Allah sudah mengutus rasulnya. Allah sudah menurunkan kitabnya Al-Qur'an dan mengutus rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya untuk ya menghapuskan ajaran agama terdahulu. Ya. Jadi tidak akan diterima. Dalilnya apa? Wa may al-islam Ya. Barang siapa yang dia mencari agama ya, selain Islam, falai yuqbala min, ya, falai min. Tidak akan diterima dari seorang dari agamanya. Dan sudah kita sebutkan juga ya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ya di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah ya jadi kalau bersumpah ini ya pasti nanti beliau ya akan mempertanggungjawabkan apa yang setelahnya ya ya pasti nanti beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah siap ya, menerima resikonya kalau beliau dusta dalam ucapannya ini setelah beliau bersumpah kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi zat ya yang jiwa Muhammad berada di tangannya yakni Allah Subhanahu wa taala tidaklah seorang ya yang dia berasal dari umat ini Yahudi dan Nasara ya yang dia mendengarkan tentangku mendengar beritaku ya. summa yamutu wa yu'min billadhi ursiltu bih eh, kemudian dia mati ya. dia tahu bahwasanya ada Nabi Nabi Muhammad yang diutus ya, berbeda dengan zaman sebelum Nabi Muhammad ya. zaman sebelum Nabi Muhammad ya. mereka ya, kalau zaman fatrah nanti ya, yang mereka tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala mereka dan juga belum sampai lagi ajaran Islam, belum sampai ajaran para nabinya, mereka semuanya nanti akan diuji. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ini ya yang dia mendengar bahwasanya kedatangan atau diutlah diutus Nabi penutup yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Ya, tidak ada nabi setelahnya. Kemudian dia mati tidak beriman kepada apa yang diutus apa yang aku diutus dengannya ya illa kana min ashabil jannah melainkan dia akan menjadi penduduk api neraka ya di sini telah jelas ya bahwasanya ya hanya Islam sajalah yang masuk ke dalam surga ya. dan Yahudi dan Nasara sekarang ini bukan agamanya Nabi Musa bukan juga agama Nabi Isa ya. Yahudi dan Nasara inilah buatan manusia itu sendiri ya. buatan Yahudi itu sendiri buatan Nasara sendiri ya. bukan golongan yang nanti akan bersama Nabi Musa dan juga golongan yang akan bersama Nabi Isa setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, dari sini kita ambil faedah ya bahwasanya ya celakalah ya orang yang mengatakan seluruh agama itu benar ya masing-masingnya itu ya mencari jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala ya jadi tidak boleh saling bantah membantah tidak boleh saling mengkafirkan ya. Karena semuanya sama menuju Allah Azza wa Jalla. Lihat ya. Yang mengkafirkan siapa? Yang membantah siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah pemilik agama ini. Pemilik syariat ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima ya, darinya agama tadi. Dan juga ya sebutkan wa qauluhu ta'ala oleh Syekh Muhammad bin Luhab "Inna dina indallah Islam." Sungguhnya ya agama yang benar di sisi Allah, agama yang ada ya di sisi Allah itu al-Islam. Itu adalah agama Islam. Ya. Adapun agama selain Islam yang datang setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah datang setelah kedatangan Islam ini maka itu bukan agama ya maka itu apa bukanlah agama ya yang ada di sisi Allah bukanlah agama ya yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik dilanjutkan. Ya. Kemudian juga pada pertemuan yang terlalu kita jelaskan ya bahwasanya ucapan Umar bin Khattab ya, bahwasanya ketika beliau mencium Hajar Aswad perhatikan ini beliau berkata wallahi ya inni ya, la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk ya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau mencium Hajar Aswad beliau berkata demi Allah ya, sungguhnya aku ini ya sungguhnya aku benar-benar mengetahui bahwasanya ya kamu ini adalah cuma bongkah batu ya yang tidak akan memberikan mudarat dan juga tidak memberikan manfaat. Ya. Tapi ya ya walaula ya jikalau ya, aku kata Umar tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, mencium Hajar tadi, niscaya aku tidak akan menciummu. Ya. Maka di sini ya mencium Hajar di sini ya, kita sebut ya, dan kita yakini bukanlah beribadah kepada batu tidak sama ya, dengan orang yang menyembah kepada patung menyembah kepada pepohonan menyembah kepada bebatuan kuburan dan seterusnya kenapa karena ibadah ini adalah milik Allah ya dan kalau ibadah ini milik Allah, ya, Allah saja yang mensyariatkannya, Allah saja menentukannya. Tidak bisa disamakan. Adakah Allah Subhanahu wa taala menyuruh menyembah patung? Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan perangi semuanya, batunya kah? Pepohonannya kah? malaikatnya kah, nabi-nabinya kah, kuburannya kah. Waqatiluhum, perangi semuanya pemerintahan kepada Nabi kita Muhammad SAW hatta la takuna fitnah sampai tidak akan terjadi fitnah. Ini di sini kita berlama fitnah di sini artinya perbuatan kesyirikan. Nah, di sini bukan buat syirik kita menyembah atau mencium batu tadi, ya. Melainkan ya, mencium batu ini adalah ya dalam rangka menjalankan ketaatan atas perintah Allah Azza wa Jalla dan juga dalam rangka beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang merintahkannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkannya, yang mencontohkannya. Wala yantiqu 'anil hawa, ya. illa wahyu yuha. Ya. Sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa ya. Tidak akan berucap sesuai dengan hawa nafsunya in huwa illa wahyu yuha. Ya, melainkan Nabi kita berucap ya, baik itu saat marah maupun ridho maupun dalam keadaan tenang ya. melainkan semua yang diucapkan oleh Nabi kita itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini beliau maksum ya. Dihapuskan dari kesalahan-kesalahan ya dalam menyebarkan agama Islam ini. Ya, tidak seperti halnya ustadz-ustadz atau seperti kita. Ya. Kalau kita salah, bahkan para ulama Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan seterusnya, ya. jika pendapat ini salah, ya, Imam Syafi'i menyebutkan ya bahwasanya in akli qad dhahaba sesungguhnya pada waktu itu akalku ini telah pergi ya, akalku telah hilang ini aku ini tidak berakal dan seterusnya ya jika bertentangan pendapatku dengan pendapat dan Al-Qur'an atau hadis yang sahih ya maka lemparkanlah ya ucapanku dan seterusnya dari ucapan para ulama Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ucapan beliau semua kita ambil dan kita jadikan semuanya itu Allah sebagai agama. Baik beliau marah. Baik dalam keadaan beliau marah, ya adapun beliau dalam keadaan ridho atau tenang. Dan juga ya tawaf bil Ka'bah dan tawaf ke Ka'bah ya bukanlah ini menyembah kepada Ka'bah Ya, sama tadi, ya. Sungguhnya ini adalah dalam rangka menjalankan ketaatan atas perintah Allah dan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah tadi, ya, ibadah tadi ini ya berputar atau berporos ya sesuai dengan perintah Allah dan syariat Allah ya dan tidaklah orang yang menentangnya ya, melainkan ya, iblislah yang telah mendahulunya. ya faqad i'tarad iblisu ala amrillah maka sungguh ya iblis ini telah menentang perintah Allah contohnya apa perintah Allah apa ketika sujud kepada Nabi Adam ya sujud pada Nabi Adam ya, bukanlah berarti ya, iblis itu direndahkan dari Nabi Adam ya. Adapun iblis disuruh menyembah Nabi Adam ya. Adapun iblis ya merasa dirinya lebih tinggi sehingga tidak pantas menyembah Adam ya Bukanlah itu maksud Allah Azza wa Jalla. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh iblis ya, untuk sujud kepada Adam. Ya, ini merupakan syariat Allah. Kehendak Allah. Ya. Tapi lihat ya, di sini ketika kita membangkang, ketika kita menentang, ketika kita meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan syariatkan, maka terjatuhlah ya kita dalam perbuatan ya menentang Allah sebagaimana iblis laknatullah alaih ya. Qala mujahidun ya berkata mujahid ya kita lanjutkan sekarang bacanya ya eh, sebelumnya belum ya wa qawluhu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi ya qala mujahid as-subul al-bida' wasyubhat. Dan firman Allah taala ya, wa anna hadha sirati mustaqiman. Dan sungguhnya inilah jalanku yang lurus. Ingat, lihat ini. Sirati satu saja dan inilah jalanku yang lurus satu saja ya. Ya, bukan banyak. Yang lurus fattabi'uhu. Nah, ikutilah jalan tadi. Wala subul dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan ya, selainnya maksudnya fatafarraqa bikum an sabili ya, yang menyebabkan kalian ya berpecah belah dari jalanku atau kalian ya, saling sesat ya, berpecah belah saling berpisah-pisah saling meninggalkan dari jalanku ini dari jalan tadi ya. maka di sini ya, disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan wa anna hadha sirati mustaqiman as-siratu eh, qala mujahid dulu ya berkata mujahid as-subul ini bukan yang subul ini adalah jalan-jalan kebid'ahan dan jalan-jalan yang penuh dengan syubhat ya penuh dengan kesamaran. Ya, kita baca qala syarih berkata pensyarah wa anna hadha sirati mustaqiman dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus ya as-siratu huwa tariqu wal muradu bihi huna al-islam fa huwa siratullah azza wa jalla ya ini bukan dengan sirat di sini adalah jalan yang dimaksud di sini ya dimaukan di ayat ini adalah al-Islam dan dialah jalan Allah azza wa jalla wa mustaqimun laisa fihi i'u laisa fi i'wijajun i'wijajun i'wijajun wala inhirafun wa innama huwa mu'tadilun la ifrata wala tafrit ya ini Islam ini adalah jalan Allah ya, yang dia adalah jalan yang lurus yang tidak ada padanya kebengkokan dan juga penyimpangan ya dan itulah agama pertengahan agama yang adil pertengahan la ifrat ya tidak ada ya bersifat hulu ya, berlebih-lebihan dalam beragama wala tafrit ya dan juga tidak ada yang bersifat lembek dalam agama ya. tidak berlebihan dan juga tidak bersifat lembek dalam agama. Ya, Islam ini pertengahan. Ya, itulah agamanya para nabi, itulah agamanya para ulama, ya, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, pertengahan. Fattabi'uh. Ya, maka ikutilah dia. Ini apa? Jalan siapa? Jalanku. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang itu dah jalanku tadi. La tattabi'u dinan ghaira hadzal din. Jangan kalian mengikuti agama selain agama ini. Wala tattabi'u sunnatan ghaira sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza sirati wa huwa sabili. Dan jangan pula kalian mengikuti sunnah ya selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena sungguhnya inilah jalanku yaitu ya sabili wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili ya ta'ammal sabilullah wahidah perhatikan ya, perhatikan wahai kaum muslimin sabilullah wahidah jalan Allah itu cuma satu wasiratun wahidun ya dan jalan yang satu ya cara yang satu ya. jalan yang satu dan cara yang satu wa amma ghairu sabilillah fahuwa subulun katsiratun dan adapun ya selain jalan Allah maka selain jalan Allah tadi ada jalan-jalan yang banyak ya hubbul hubbul ahwa wa hubbus syahawat kullun lahu tariq kullun lahu sabil kullun lahu madhab wan nihayatu al khasarah fatafarraqu bikum an sabili ya jalannya banyak ya kecintaan ya terhadap ya keinginan-keinginan dunia ya, hawa nafsu entah itu hawa nafsu apa saja ya wasyahwat hubus syahwat dan juga senang ya untuk melampiaskan syahwat-syahwat ya kullun lahu tarik ya masing-masing mereka mempunyai jalan masing-masing untuk melampiaskan syahwatnya untuk mencapai hawa nafsunya dan masing-masing juga mempunyai metode atau cara tersendiri cara masing-masing kullun lahu madhab ya masing-masing mempunyai ajaran masing-masing ya coba saja orang yang menyembah batu ya dengan yang menyembah pohon berbeda orang yang menyembah matahari ya, dengan menyembah malaikat berbeda acara ritualnya orang yang menyembah laut dengan menyembah gunung berbeda ritualnya lihat Islam. Ya. Semuanya ya. Baik yang di gunungnya kah? Baik yang di lautnya kah? Baik yang di batuan kah? Baik yang di pohonan kah? Semuanya ya, sama ya. menyembah satu Allah ya. dan menyembahnya pun dengan satu cara sama entah dengan sholat, entah dengan berpuasa, sama. Ya. Tidak ada perselisihan pada mereka. Berbeda ya. dengan orang yang menyembah lautan ataupun menyembah pegunungan, berbeda. Ya. Yang satu naik ke atas gunung, yang satu pergi ke tengah laut. Apakah sama? Tidak, tidak akan sama. Ya. Masing-masing sesuai dengan hawa nafsu mereka masing-masing sesuai dengan ya, keinginan-keinginan syahwat mereka. Ya. Wa nihayatu al-khasarah dan ya, semua mereka tadi ya, yang mereka berada di jalan sunnah Allah, jalan-jalan yang banyak tadi ya, akhir kisah mereka mereka berada di dalam kerugian fatafarraqa bikum an sabilih maka kalian akan berpecah belah ya dari jalanku berpisah-pisah ya terpencar-pencar dari jalan Allah azza wa jalla amma man sara ala hada tariqil wahid fa innahu yanju indallah fa hadha fihi al-amr bi suluki sabilillah wa tarki ma siwahu minan nihali wal bid'i wal madahibi wal firaqi fakulluha tuaddi ilal halak. Ya, adapun orang yang berjalan di atas jalanku yang satu ini maka sesungguhnya ya dia ini adalah golongan yang selamat di sisi Allah. Ya. Fahada fil amru bisuluki sabilillah. Maka disinilah ya, ada terdapat perintah ya, untuk ya meniti jalan Allah tadi, untuk mengikuti jalan Allah tadi dan meninggalkan ya selain jalan Allah ya dari ajaran-ajaran ya dari perbuatan-perbuatan yang baru atau perbuatan-perbuatan bid'ah yang diadakan ya dari pendapat-pendapat atau mazhab-mazhab dari kelompok-kelompok ya tinggalkan semua ini ya fakulluha tuaddi ilal halak maka sesungguhnya ya jalan-jalan selain jalan Allah tadi ini akan mengantarkan kepada kebinasaan ya entah dia masuk neraka ya kemudian masuk surga ataukah dia nanti akan masuk neraka selama-lamanya ya tergantung perbuatan kebidahannya. Ya. Kalau perbuatan syirik dan kufur sudah jelas-jelas ya, dia akan kekal di neraka. Adapun perbuatan bidah ya, yang diadakan dan seterusnya maka ya, ini tergantung dari ya, besar ya, atau kecilnya ya, kebidahan tadi atau juga ya, tingkatan kebidahannya tadi apakah sampai kekufuran atau kesyirikan ataukah kebid'ahannya tadi ya tidak sampai kepada perbuatan syirik dan kufur qala mujahid ya berkata imam mujahid as-subul al-bid'ah wa syubhat ya nama subul ya adalah jalan-jalan kebid'ahan atau jalan-jalan yang diadakan dan juga syubhat ya kesamar-samaran, jalannya penuh kesamaran. al bid'ahu wa syubhatu ya, hiya minas subuli allati tatafarruqu ya, tatafarruqu bi ashabiha kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, jalan-jalan ya, kebid'ahan, jalan dan penuh kesamaran tadi. Ya, dia ini adalah jalan-jalan yang para pelakunya ya, orang-orang yang menganut ya, masing-masing jalan tadi mereka berpisah-pisah, mereka bercerai-berai, tidak akan bersatu. Ya, tidak akan bersatu. Orang yang menyembah matahari tidak akan mau mereka ya, menyembah yang lainnya. Ya. Kalaupun mau harus gantian. Ya, hari ini nyembah ini, ada nyembah itu dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya ya kullu hizbin bima ladaihim farihun ya lihat ini ya setiap kelompok dari mereka ini ya mereka dengan apa yang ada pada diri mereka mereka saling membanggakan mereka saling bergembira ya Al-Mu'minun ayat 53 wa hadza min tamamil uqubah ya dan ini merupakan dari ya ukubah ya, dari akibat ya, yang jelek atau siksaan yang jelek ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan inilah yang merupakan dari ya kesempurnaan dari siksaan Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini bahwasanya disebutkan annal insana yafrahu bil batil fa idza faraha bil batil falan yatrukhu. Nauzubillah ya. Bahwasanya seorang manusia tadi jika dia ya senang bangga gembira terhadap suatu kebatilan maka jika dia bangga gembira terhadap kebatilan tadi dia tidak akan pernah meninggalkan perbuatan kebatilan tadi. Ya. Naudzubillah ya. Dan orang ini ya, orang seperti ini tidak akan pernah dia akan mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Amal ladhi yusiru ala batilin walam yafrahu bih Fahada rubbama yabhasu anil haqq wa ilaih lakin idza sara muqtani'an wa faraha bil batil hadza la yahtadi abada Adapun orang yang dia berjalan di atas kebatilan namun dia tidak bergembira dengan kebatilan tadi maka ini permisalan ya boleh jadi orang ini ya dia ini mencari jalan kebenaran mencari tentang kebenaran wayah tadi ilahi ya dan dia akan mendapatkan hidayah dengannya lihat ya kalau orang memang mau mencari kebenaran pasti dia akan mendapatkannya tapi ya idzara muqtani'an ya, jika dia ya, berjalan di atas kebatilan tadi dengan merasa tenang ya, ya, merasa cukup dan seterusnya dan juga bergembira di atas kebatilan tadi, maka orang ini tidak akan pernah ya, mendapatkan huda selama-lamanya, mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Ya. Jadi ini yang kita khawatirkan. Ya. Ini yang kita khawatirkan terhadap diri-diri kita, terhadap keluarga-keluarga kita, terhadap siapapun orang-orang sekitar kita dan seterusnya dari kaum muslimin kalau mereka senang, gembira, ya. dan memang ya mereka bergembira dikarenakan kenapa? Dikarenakan syaitan, ya menghias-hiasinya, syaitan membantunya. Ya. Orang yang melakukan kemaksiatan ini pasti ya dihias-hiasi setan dengan kebaikan-kebaikan dengan kesenangan-kesenangan dan keindahan-keindahan ya, dan impian-impian yang baik ya, tidak akan pernah dia merasakan letih dan lelah ya. kenapa? kalaupun dia merasakan letih dan lelah dia akan merasa puas ya. berbeda halnya ya. kaum muslimin yang dalam ketaatan ya Pasti nanti ada kebosanan. Pasti nanti ada perasaan lelah. Pasti nanti akan merasa capek. Pasti ada merasa malas. Ini dan itu, gangguan ini dan itu. Ya. Kenapa? Karena syaitonlah ya, yang menyuruh untuk meninggalkannya menyuruh untuk menjauhinya perbuatan-perbuatan baik itu dan seterusnya dikarenakan lah yang menjadi penghalangnya dan juga musuh dari dalam dirinya yaitu terutamanya hawa nafsunya ya. Nah di sini kita ambil faedah ya bahwasanya kalau seseorang ya yang dia sudah merasa cinta sekali, bangga sekali, senang sekali, gembira sekali dengan kebatilan yang ada pada dirinya padahal dia tahu itu kebatilan, padahal dia tahu itu kebidahan, tahu itu kufuran, paling tahu kemusyrikan, tidak akan mendapat hidayah orang ini. Berbeda halnya orang tadi dia berjalan dari kebatilan, kekufuran, kemusyrikan, kebitahan, kefasikan dan seterusnya, tetapi dia ini dalam rangka mencari al-haq, maka insya Allah ya, kalau dia terus mencari al-haq, niscaya dia akan mendapatkan hidayah. Ya, mungkin sampai di sini ya. Subhanallah nikah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu